membawa dalil ketiga yaitu ayat Allah dalam surat Al-Isra. Wa qadha rabbuka. Rabb memutuskan. Allah ta'budu illa iya. Jangan kalian beribadah kecuali kepadanya. Dibawakan ayat yang ketiga sebagai tafsir tauhid. Ayat pertama sudah dibahas wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak diciptakan manusia dan jin kecuali agar beribadah kepada Allah saja. Itu satu. Ayat kedua yang tadi sudah kita bahas sebelum maghrib. Kami telah utus di setiap umat seorang rasul yang semuanya berdakwah sama, beribadahlah pada Allah, jangan beribadah pada tauhid. Sekarang yang ketiga, wa Allah putuskan. Makna qadha kata Mujahid ay wassa. Maknanya aku wasiatkan. Demikian pula dibaca oleh Ubay bin Ka'ab dan Ibnu Mas'ud dan lain-lainnya. Makna qadha ay wassa, memberikan wasiat. Berarti bukan perintah biasa. Tapi perintah yang ditekankan dan ditegaskan. Allah memutuskan mewasiatkan agar jangan beribadah kecuali pada Allah. Ini juga tauhid. Jangan beribadah pada tauhid kecuali kepada Allah saja. Ikhwani billah azzakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Jarir At-Tabari menukil ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa makna qada rabbuka ay amara. Qada Maknanya amara, menyuruh, mewasiatkan. Allah ta'budu illa iyyahu. Jangan kalian beribadah kecuali kepadanya. Yani beribadahlah kepada Allah saja dan jangan beribadah pada yang lain. Dan ini makna kalimat tauhid la ilaha illallah. Persis. Apa makna la ilaha illallah? Maknanya la ta'budu illa iyyahu Jangan beribadah kecuali kepadanya. Al-Allamah Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan wan nafyul mahad laisa tauhidan wa kadzalikal itsbatu bidunin nafi kata Muqayyim dari ayat ini ayat sebelumnya dan ayat sebelumnya menunjukkan bahwa yang namanya tauhid terdiri dari nafi dan isbat nafi saja bukan tauhid, isbat saja bukan tauhid. Apa itu nafi? Peniadaan. Tidak ada yang diibadahi. Ini belum tauhid. Kalau sepotong hanyalah ilah saja ateis. Tidak ada Tuhan. Ateis. Kalau isbat saja musyrikin. Isbat saja itu adalah Allah ilah atau illallah. Allah adalah ilah yang disembah. Yang lain ya juga. Yang lain ya juga. Itu musyrikin. Harus ibadahnya ditetapkan untuk Allah, yang lain ditiadakan. Beribadah pada Allah saja, jangan beribadah pada yang lain. Harus ada nafi. Nafi dan isbat. Menafikan semua sesembahan selain Allah Isbatnya menetapkan sesembahan hanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti tauhid harus terdiri dari dua sisi, nafi dan isbat. Maka jangan berzikir dengan illallah, illallah, illallah, illallah itu kurang lengkap. Apalagi sebaliknya, la ilah, la ilah, la ilah juga nggak lengkap. Ada aliran sufi yang mengajarkan bahwa nafinya 700 kali bahkan sebagian yang lain lebih dari itu nanti baru ditetapkan 700 kali lagi bagaimana kira-kira mereka baca la ilah la ilah la ilah la ilah nanti terakhirnya illallah illallah illallah illallah kata para ulama tadamman kufur sab'imi'at marrah berarti terkandung kekafiran 700 kali karena menafikan tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan. Itu sudah kafir, kafir, kafir, kafir. Sampai 700 kali. Tidak bisa. Harus lengkap antara nafi dengan isbat. Seperti ayat ini. Qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Allah memutuskan, Allah menegaskan, Allah mewasiatkan, Allah menyuruh jangan beribadah kecuali Allah. Jangan beribadah inilah yang dikatakan nafi penafian illallah atau illa iya kecuali dia ini penetapan harus ada penafian dan penetapan peniadaan dan penetapan An-nafiyul mahab laisa tauhidan. Kata Ibnu Qayyim, kalau penafian saja bukan tauhid, itu ateis. Penetapan saja belum dikatakan tauhid, masih terkandung kesyirikan di dalamnya. Fala yakunu tauhid illa mutadamminan an-nafi wal itsbat. Tidak disebut tauhid kecuali kalau lengkap penafian dan penetapan. Wa hadha huwa haqiqatu tauhid. Inilah hakikat tauhid. Selanjutnya Allah berfirman wa bil walidaini ihsana dan kepada kedua orang tua hendaklah berbuat ihsan berbuat baik, berbakti. Ikhwan ibn setelah hak Allah langsung hak orang tua. Menunjukkan betapa pentingnya hak orang tua. Allah selalu mengiringkan hak orang tua setelah hak dirinya. Anishkurli wali walidaik. Bersyukurlah kepadaku kata Allah dan kemudian pada orang tuamu La ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Jangan beribadah kecuali kepada Allah dan kepada orang tua, hendaklah berbakti. Ini menunjukkan tingginya hak orang tua. Qala Allah berfirman, "Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma." Bisa jadi suatu saat orang tuamu kedua-duanya atau salah satunya sudah mencapai tua maka hati-hati fala taqul lahuma uffin jangan ucapkan kalimat uff wala tanharhuma dan jangan kamu tahan keduanya kata para ulama kalimat uff adalah kalimat terjelek yang paling kecil saya ulangi Kalimat jelek bukan kalimat terjelek. Kalimat jelek yang paling kecil. Yang paling ringan. Uf atau ah begitu. Sedangkan tanharuma adalah perbuatan jelek yang paling kecil. Orang tua mau melakukan sesuatu, kamu tahan dengan tanganmu. Jangan. Ini perbuatan jelek terkecil. Maka kata para ulama, dilarang yang terkecil untuk menunjukkan yang lebih besar dari itu lebih dilarang lagi. Kalau kalimat uf tidak boleh, padahal itu kalimat jelek yang paling kecil. Maka apalagi mencaci maki, apalagi membentak, apalagi mengucapkan kalimat yang menyakitkan, apalagi apalagi apalagi yang ke atas semuanya dilarang. Qanibina azakumullah. Misalnya barakallahu fikum ketika orang melarang untuk meminum air ini bahasanya dengan kalimat jangan ambil setetes pun. Nah, kalau setetes nggak boleh apalagi seteguk kan. Apalagi segelas habis. Jadi yang kecil yang dilarang untuk menunjukkan yang di atasnya lebih dilarang lagi. Kalau kalimat uf saja dilarang apalagi yang lebih dari itu. Kalau Tanhar dilarang, apalagi memukul, apalagi menjambaknya, apalagi menyeretnya, apalagi melukainya, apalagi membunuh. Na'udzubillah min dalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan-kejelekan. Maka di sini Allah katakan jangan ucapkan pada keduanya uf dan jangan tanhar huma. Maknanya la tusmi'huma qawlan sayyi'an. Jangan perdengarkan pada kedua orang tua ucapan yang jelek sekecil apapun itu maknanya. Dan jangan melakukan hal yang jelek pada orang tuamu sekecil apapun. Wala tanharhuma maknanya la yasdur minka ilaihima fi'lun qabiyah. Jangan muncul darimu kepada kedua orang tua perbuatan jelek Kata apa Ibn Abi Rabah rahimahullah, "Aila tanfud yadaika ala walidaik." Jangan timpakan tanganmu kepada orang tua. Jangan, sekecil apapun. Jangan timpakan tanganmu pada orang tua. Walamma nahahu 'anil fi'lil qabih wal qawlil qabih setelah larangan untuk mengucapkan ucapan jelek sekecil apapun dan melarang perbuatan jelek sekecil apapun diperintahkan sebaliknya. Apa sebaliknya? Ucapan jelek dan ucapan baik. Perbuatan jelek jadi perbuatan baik. Itu yang disuruh. Apa kata Allah? Wa qul lahumā qawlan karīmā. Ucapkanlah ucapan yang kerim, ucapan yang lembut, ucapan yang baik, ucapan yang menyenangkan hati, ucapan yang tidak menyinggung perasaannya. Faqul lahuma kaulan kerima. kaulan kerima adalah layinan, tayyiban, biadabin, watauqir, Ucapan yang lembut, ucapan yang bagus, ucapan yang berakhlak, Ucapan yang penuh penghormatan kepada kedua orang tua. Pilih kata-kata yang baik. Wa rabbirhamhuma dan ucapkanlah doa Rabbi irhamhuma ya Allah rahmatilah keduanya kama rabbayani saghira sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu kecil Ikhwanuddin a'azzakumullah manusia yang pandai berterima kasih dijuluki karim. Sedangkan manusia yang tidak punya terima kasih dijuluki laim. Binatang yang dijuluki laim adalah serigala karena sifatnya jelek pengkhianat. Sifatnya jelek, tidak tahu terima kasih. Kamu pelihara dari kecil sekalipun tetap akan menyerang tuannya. Barakallahu fikum. Maka seorang manusia harus mengerti terima kasih. Dia dari kecil disayang, ditimang, diberi makan, dididik, dibesarkan dengan kasih sayang. Balasanmu untuk orang tua, ketika engkau mengurus kedua orang tuamu ketika tua, itu belum seberapa. Dan sangat berbeda jauh ketika orang tuamu menimang kamu dengan kasih sayang. Ketika kamu mengurus orang tuamu, kebanyakan kecuali yang dirahmati oleh Allah, kebanyakan dengan kesal. Ah, ibu ini sudah dibilangin berkali-kali, jangan begini, jangan begitu. Susah. Padahal orang tua kadang sudah pikun, kadang sudah susah untuk menahan buang airnya. Sehingga bukan tidak mau, tidak bisa. Dia menahan gak bisa, sehingga dimanapun akan terjadi dalam keadaan dia tidak ingin. Jangan dibentak. Jangan dibentak. Jangan dimarahi orang tua. Sayangi dia. Dia yang ngurus kamu ketika dulu berak, buang air di atas kasurnya. Mereka tidak marah, tersenyum. Dimandiin, dibersihin dengan senyum, dengan kasih sayang. Ikhwan azzakumullah. Maka karena kita merasa tidak mampu untuk membalas budi mereka, membalas kasih sayang mereka, doakan Rabbir hamhuma. Ya Allah sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Ya Allah sayangi keduanya, rahmati keduanya sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Meminta kepada Allah agar membalas kasih sayang mereka dengan berlipat kali. Ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad warada fil birril walidaini ahaditsu katsira. Dan dalil-dalil hadis-hadis tentang masalah orang tua sangat amat banyak sekali. Hadis-hadis tentang orang tua sangat banyak. Ayat banyak, hadis lebih banyak lagi. Minha diantaranya kita lihat satu persatu. Qala al hadisul marwi min turuqin. Hadis yang diriwayatkan dari banyak jalan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW ketika naik ke mimbar ke mimbar dan mimbar Rasulullah SAW tiga tingkatan. Sini berapa tingkatan? Tiga tingkatan. Dan setiap naik satu tingkat beliau mengucapkan amin amin, amin. Tiga kali. Amin, amin, amin. Faqalu ya Rasulullah alama ammanta. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, engkau mengaminkan apa? Kata Nabi, adani Jibril. Datang kepadaku Jibril. Dan berkata, ya Muhammad, raghima anfum ri'in. Zukirta indahu falam yusalli alaih ucapkan salawat sallallahu alaihi wasallam. Ketika disebut nama Nabi, kita disunahkan untuk mengucapkan salawat. Jibril berkata, "Ya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Sungguh rugi dan celaka. Orang yang disebut namamu tapi tidak bersalawat. Qul amin. Katakan amin. Rasulullah SAW menjawab amin. Yang kedua, raghima anfum ri'in dakhala alaihi syahru Ramadan thumma kharaja wa lam lahu kata Jibril semoga rugi orang yang masuk bulan Ramadan kemudian keluar daripadanya tidak mendapatkan ampunan Berarti orang ini orang yang tidak pandai memanfaatkan bulan Ramadan. Padahal bulan Ramadan bulan berkah, bulan yang penuh mangfirah, bulan yang sangat mudah beramal saleh di dalamnya. Syaitan dibelenggu. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Orang untuk beramal saleh di bulan Ramadan sangat amat mudah. Tetapi orang ini nggak bisa memanfaatkan bulan Ramadan. Dakhala syahra Ramadan, thumma kharaja, masuk bulan Ramadan, kemudian keluar lagi, tidak mendapatkan apa-apa. Qul amin. Katakan amin. Rasulullah SAW mengatakan amin. Yang ketiga, Rahima anfum sungguh rugi seseorang yang sempat bertemu kedua orang tuanya. Adraka abawaihi au ahadahuma atau salah satunya falam yudkhilahul jannah ternyata tidak bisa memasukkannya ke dalam surga qul amin katakan amin nabi mengatakan amin siapa yang celaka siapa yang rugi pada yang ketiga ini orang yang sempat bertemu kedua orang tuanya atau salah satunya tetapi tidak bisa memanfaatkan untuk memasukkan dia ke dalam surga Bagaimana memanfaatkan orang tua untuk bisa masuk surga? Sangat mudahnya engkau masuk surga kalau punya orang tua. Karena ridha Rabb fi al walidain wa sakhatuhu fi sakhatil walidain. Karena keriduan Allah pada keriduan orang tua, kemurkaan Allah pada kemurkaan orang tua, maka jadikanlah orang tuamu ridha, kamu diridhoi oleh Allah. Masya Allah. Mudah sekali. Cari ridho orang tua, niscaya Allah ridho. Ridho Rabb, ridho walidain. ya Allah Rabbul Alamin pada keridoan kedua orang tua. Wasakatuhu dan kemurkaannya pada kemurkaan orang tua. Maka hendaklah engkau memanfaatkan keberadaan orang tua. Cari ridhonya. Berbaktilah kullahu Kullahuma qawlan karima. Ucapkan ucapan yang baik Taatilah, turutilah kemauannya. Jadikan dia senang, ridho. Maka kamu masuk surga. Kalau ada orang sempat bertemu kedua orang tuanya atau salah satunya, tapi nggak bisa masuk surga. Rohima anfumriin. Sungguh celaka dia. Sungguh rugi dia. Ini doanya Jibril. Diaminkan oleh Nabi. Kul amin. Katakan amin. Nabi mengatakan amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tiga doa diucapkan oleh malaikat terbaik, diaminkan oleh nabi yang terbaik. Kira-kira dikabulkan atau tidak? Ya pasti. Sehingga ini seakan-akan berita, bukan lagi doa. Pasti rugi, pasti rugi. Orang yang dalam keadaan disebut nama Nabi, tapi tidak bersolawat. Tidak mau mengucapkan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak di mulutnya, tidak terdengar suaranya, bahkan bibirnya nggak bergerak. Disebutkan nama Nabi. Sama dengan disebut nama fulan wa fulan. Sama dengan disebutnya nama orang lain. Padahal berbeda ini nama Rasul alaihi salatu wassalam. Yang kedua, pasti rugi. Orang yang masuk bulan Ramadhan kemudian keluar tidak mendapatkan ampunan. Yang ketiga yang berkait dengan pembahasan kita, sempat bertemu kedua orang tuanya tetapi tidak bisa membuat ridhonya. Tidak bisa membuat dia ridho. Tidak bisa menyebabkan dia masuk surga. Raghima anf. Thumma raghima anf. Thumma raghima anf. Dalam riwayat diulang tiga kali. Raghima anfum ri'in. Thumma raghima anfum. Thumma raghima anf. Kemudian rugi. Kemudian sungguh rugi. Kemudian sungguh rugi. Yang berikutnya. Dalil dari hadis riwayat Imam Ahmad rahimahullah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Raghima anf. Thumma raghima anf. Thumma raghima anf. Tiga kali. Sungguh rugi, sungguh rugi, sungguh rugi. Rajul adraka abawai atau adraka walidai. Seorang yang sempat bertemu kedua orang tuanya. Au ahaduhuma atau salah satunya lam yadkhulil jannah. Ternyata dia tidak bisa masuk surga. Berkata Imad Ibn Kathir rahimahullahu taala sahihun min hadal wajh. Hadis ini sahih dari sisi ini. Barakallahu fiikum. Hadis ketiga tentang orang tua. An Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir maukah aku tunjukkan pada kalian dosa besar yang paling besar ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir Kulna bala ya Rasulullah. Kami jawab tentu ya Rasulullah. Qala al ishraku billah. Syirik kepada Allah. Wa uququl walidain. Dan durhaka kepada kedua orang tua. Wa kana muttaki'an fajalas. Nabi tadinya bertele begini. Bersandar. Kemudian duduk dan berkata ala wa qaul zur ala wa syahadati zur ala wa qaul zur ala wa syahadati zur ala wa qaul zur ala wa syahadati zur wa ma zala yukarriruha nabi terus mengulang-ulangnya terus mengulang-ulangnya sampai para sahabat berkata laitahu sakat mudah-mudahan dia mau berhenti bukan karena mereka sebel atau nggak suka bukan kasihan pada nabi kasihan semoga berhenti semoga berhenti karena diulang-ulang terus. Ala wa qawla zur. Ala wa syahadati zur. Ala wa qawla zur. Ala wa syahadati zur. Ala wa qawla zur. Ala wa syahadati zur. Ketahuilah ucapan dusta dan saksi palsu. Ucapan dusta dan saksi palsu. Ucapan dusta dan saksi palsu. Mengapa diulang-ulang yang terakhir, yang ketiga? Yang pertama, al-israku billah sudah ma'ruf. Sudah diketahui bersama bahwa syirik adalah dosa besar yang paling besar. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ini juga ma'ruf. Orang semua tahu hak orang tua langsung setelah hak Allah. Maka kalau dosa besar yang paling besar setelah syirik, ya durhaka pada kedua orang tua. Tetapi yang ketiga ini sering diremehkan. Dikira kecil berbuat dusta. Dikira kecil qaul zur. Dikira kecil syahadat zur. Saya saksinya, padahal tidak. Buktinya saya lihat dia, padahal tidak. Mengucapkan persaksian, padahal dia tidak menyaksikan. Maka Nabi mengingatkan bahwa ini pun akbarul kabair. Jangan anggap remeh ala wa qaulaz zur, ala wa syahadati zur, ala wa qaulaz zur, ala wa syahadati zur. Rawahul Bukhari wa Muslim. Syahid tentunya yang menjadi dalil pada hadis ini adalah kalimat uqul walidain. Durhaka pada kedua orang tua. Ternyata urut-urutannya setelah syirik langsung durhaka. Hadis berikutnya. An Abdullah bin Amr Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam Ridha Rabb fi ridha walidain wa sakhatuhu fi sakhatil walidain. Keriduan Allah pada keriduan kedua orang tua dan kemurkaannya pada kemurkaan kedua orang tua. Demikian diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibn Hibban dan juga Imam Hakim rahimahumullahu taala. Hadis ini barakallahu fikum dalam Mustadrak disahihkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dan dikeluarkan juga oleh Bahsyal dalam Tarikh Al-Wasat juga oleh Imam Al-Baghawi dan Syekh Al-Albani memasukkannya dalam silsilah Al-Ahadisus Sahihah silsilah hadis sahih Wa Nabi Usaid As-Sa'idi dan dari Abi Usaid As-Sa'idi qala baina nahnu julusun ketika kami sedang duduk-duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ijaa rajulun tiba-tiba datang seseorang dari suku Bani Salimah tiba-tiba datang seseorang dari suku Bani Salimah dia bertanya ya Rasulullah Hal baqiya min birri abawayya syai' ubiruhuma, bihi ba'da wafatihima Ya Rasulullah, apakah masih ada sisa baktiku kepada kedua orang tua yang aku bisa baktikan pada mereka setelah wafatnya mereka? Ini pertanyaannya mewakili kita yang sudah tidak punya orang tua. Mewakili kita yang sudah tidak punya orang tua. Bagaimana? Apakah kita tidak bisa lagi berbakti? Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai. Apakah masih tersisa baktiku untuk orang tua setelah wafat mereka? Nabi menjawab, "Na'am." Iya, masih ada sisa. As-salatu alaihima menyolatkan keduanya. Wal istighfaru lahuma mintakan ampun untuk keduanya wa infadu ahdihima tunaikan janji-janjinya tunaikan wasiat-wasiatnya setelah wafatnya mereka yang keempat silaturahmi allati la tusal illa bihima hubungkan silaturahmi yang tidak terhubung kecuali karena sebab orang tua saudaranya orang tua paman bibi dan seterusnya Wa ikramu sadiqihima dan muliakanlah teman-teman orang tua. Ini ikhwan ibn a'azakumullah riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah dan hadis-hadis yang seperti ini sangat banyak barakallahu fikum. Alal musannif rahimahullahu taala kembali kepada ucapan musannif. Wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Dalil keempat dalam kitab tauhid. Kitab tauhid pertama apa dalilnya qauluhu ta'ala wa ma khalaqtul wal insa illa liya'budun. Yang kedua, wa laqad fi kulli ummatin rasulah, an i'budullah wa janibut Yang ketiga, nah, yang ketiga adalah yang tadi wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Yang keempat wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadalah pada Allah dan jangan kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ada nabi? Ada. Ada isbat? Ada. Ini tauhid. Diajarkan oleh Allah wa'budullah, Beribadalah pada Allah. Ini isbatnya. Penetapan ibadah hanya untuk Allah. Penafiannya mana? Wala tusyriku bihi syai'a. Jangan kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini juga makna la ilaha illallah. Makna kalimat la ilaha illallah ditafsirkan dengan ayat ini dan ayat sebelumnya. Qala al-Imad ibn Katsir rahimahullahu taala fi hadhihi al-ayah ya'muru ta'ala ibadahu bi-ibadatihi wahdah la syarikalah Kata Ibn Katsir dalam ayat ini Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk beribadah kepadanya saja tidak sekutu baginya dan jangan melakukan kesyirikan-kesyirikan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun fa innahu huwar razik karena Allah lah al-khaliq sang pencipta Warazik yang memberi rizki, Al-Mun'im yang memberikan kenikmatan-kenikmatan, Al-Mutafaddil ala khalqih yang paling mulia di antara yang paling mulia di atas seluruh makhluk-makhluknya fi jami'il halat dalam keadaan apapun wa mustahik minhum an yuwahhiduhu wa la bihi syai'a maka dialah yang pantas untuk mereka ibadahi agar mereka jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Intaha. Selesai ucapan Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Wa hadhihi al-ayah hiya allati tusamma ayatul huquqil ashra Inilah ayat yang dijuluki dengan ayat huquqil ashra Jangan tercampur dengan ayat wasaya al-ashr. Jadi ada 10 hak, ada 10 wasiat. Kedua-duanya dimulai dengan tauhid. Ketika bicara 10 hak dimulai dengan hak Allah. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Wa bil walidainya, wa dil qurba wal yatama wal masakin sampai 10 hak yang harus ditunaikan. Sedangkan wasaya al ashr adalah Allah berikan wasiat. Qul ta'alau atlu ma harramallahu alaikum. Marilah kemari aku bacakan pada kalian apa yang diharamkan oleh Allah atas kalian. Pertama, jangan syirik. Beribadah pada Allah. Kedua, jangan durhaka. Berbaktilah pada kedua orang tua. Ini sepuluh wasiat. Nanti akan dibahas setelah ini secara langsung. Qala dikatakan وفي بعض النسخ المعتمدة من نسخ هذا الكتاب taqdimu hadhil ayah ala ayatil an'am. Walihada qaddamtuha limunasabati kalamin bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu li ayatil an'am. Di beberapa naskah-naskah ayat surat Al-An'am dulu baru kemudian surat An-Nisa yang wasayal asar dulu baru hukukul asyrah. Tetapi di dalam beberapa naskah tulisan tangan imam justru ayat nisa dulu hukukul asyrah baru wasail asr. Mengapa kok terjadi perbedaan? Karena dulu diperbanyaknya buku bukan fotokopi. Bukan fotokopi, bukan cetak. Kalau fotokopi atau cetak biasanya sama semua. Bahkan kalau ada salahnya salah semua. Kalau ada kekeliruan cetak, salah semua. Kalau ini disalin. Jadi kamu ingin punya buku ini, kamu datang ke tukang nyalin. Tolong salinkan buku ini. Disalin sama dia. Selesai, bayar. Berapa hari? Satu hari, dua hari, begitu. Sehingga kadang-kadang ada yang berbeda tulisan, kadang ada yang didulukan atau belakangan, kadang ada salah tulis itu biasa terjadi. Barakallahu fikum. Sehingga para muhakkik, para ulama, kalau ingin mentakik sebuah kitab yang ditulis dengan tangan, tidak satu naskah saja. Naskah yang ini diambil, naskah yang ada di Beirut diambil, naskah yang ada di Inggris diambil, naskah yang ada di Barat diambil, naskah yang ada di Yaman diambil, semua terus dibanding-bandingkan. Kemudian disusun sehingga lengkap tertulis dengan benar. Tapi di sini ternyata ada yang terbalik. Ada hukukul asrah dulu baru wasoyal asr. Ada wasoyal asr dulu baru hukukul asr. Beliau pilih yang mana? Kata beliau, saya memilih ini dulu baru wasoyal asr. Mengapa? Karena setelah wasoyal asr nanti ada hadis Ibnu Mas'ud yang berbunyi siapa yang ingin wasiat dari Nabi Baca wasayal ashar. Baca surat al anam Surat Al-An'am. Kalau wasayal ashar dulu, kemudian hukukul ashar maka ucapan Ibnu Mas'ud ini nggak pas, iya kan? Siapa yang ingin wasiat dari Nabi, bacalah surat Al-An'am. Padahal di atasnya bukan surat Al-An'am, surat An-Nisa. Sehingga beliau balik An-Nisa dulu, baru kemudian Al-An'am baru ucapan Ibnu Mas'ud. Siapa yang ingin wasiat dari Nabi, bacalah tiga ayat di dalam surat Al-An'am 151, 152, 153. Ikhwan ibn a'azzakullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalimat wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a sangat jelas maknanya Beribadalah pada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Hanya menegaskan bahwa memang makna tauhid harus terkandung di dalamnya nafi dan isbat, peniadaan dan penetapan. Maka kita langsung masuk ke dalam ayat wasaya al-ashr, sepuluh wasiat dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Qala al-musannif rahimahullahu taala Penulis berkata, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana." ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون Perhatikan tiga ayat ini. Diakhiri masing-masingnya dengan kalimat dalikum wasakum. Ayat 151 diakhiri dengan dalikum wasakum. Ayat yang ke-152-nya juga diakhiri dengan dalikum wasakum. Ayat yang ke-153-nya juga diakhiri dalikum wasakum. Apa maknanya? Dalikum wasakum. Demikianlah Allah wasiatkan pada kalian. Demikianlah Allah wasiatkan pada kalian. Demikianlah Allah wasiatkan pada kalian. Berarti tiga ayat ini berisi wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata, siapa yang ingin mendapatkan wasiat dari Nabi, bacalah tiga ayat ini. Karena Nabi tidak mungkin berwasiat kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin berwasiat kecuali dari wasiat Allah Subhanahu wa taala dan ini wasiat Allah Subhanahu wa taala. Hanya perbedaannya yang pertama dalikum wasakum bihi la'allakum taqilun. Yang kedua dalikum wasakum bihi la'allakum tadakkarun. Yang ketiga Dalikum wasakum bihi la'allakum tattaqun. Pertama takkilun, kedua tadakkarun, ketiga tattaqun. Karena manusia itu biasanya takkilun dulu berpikir, wa tadakkarun kemudian ingat, setelah itu bertakwa. Orang yang bertakwa itu karena dia ingat, kalau lupa tidak bisa dia bertakwa. Dia sadar baru dia bertakwa. Dari mana? taqilun berfikir Ikhwan ibn a'azallakum muslimin rahimani wa rahimakumullah Isya'nya masih berapa menit? Masih ada waktu? Berapa menit? Hah? 4 menit. Ayo. Berarti sudah habis. 4 atau belas? Pengen cepat selesai dia, 4 menit lagi. Kata Ibn Katsir Rahimahullah taala diawali ayat ini dengan kalimat qul ta'alau. Berarti perintah kepada nabinya, kepada rasulnya. Qul wahai rasul Alayhi salatu wassalam, katakan pada mereka kaum musyrikin yang mereka menyembah selain Allah, katakan pada mereka ta'alau. Marilah kemari. Atlu ma harrama rabbukum alaikum Marilah kemari aku bacakan pada kalian apa yang diharamkan oleh Rob kalian. Mengapa Allah perintahkan nabinya untuk berkata pada mereka, aku akan bacakan apa yang diharamkan. Karena mereka mengada-adakan kebid'ahan. Siapa yang mengadakan? Pencetusnya siapa? Amr Ibn Luhai. Jangan lupa yang tadi sore. Yang pertama mengadakan bid'ah, saibah. Apa bid'ah saibah? ada unta yang tidak boleh diganggu, nggak boleh disembelih, nggak boleh dimakan dagingnya, nggak boleh begini. Ditandai dengan apa? Digunting kupingnya sebagai tanda. Mereka mengharamkan perkara-perkara yang tidak diharamkan oleh Allah. Iya kan? Itu unta halal, boleh dimakan, boleh disembelih. Mengapa diharamkan? Ini juga kambing halal, kenapa diharamkan? Sampai Allah katakan qul ta'alau Aslu ma harrama rabbukum alaikum. Marilah kemari. Aku bacakan apa yang paling diharamkan oleh rob kalian. Bukan itu. Yang paling diharamkan kesyirikan. Aslu ma harrama rabbukum alaikum. Marilah kemari aku bacakan pada kalian apa yang Allah haramkan atas kalian ay aqussu alaikum yani aku akan sebutkan satu persatu ma harrama rabbukum alaikum yang benar-benar diharamkan oleh Allah haqqan yang benar-benar diharamkan la takharrusan wala dhanna bukan perkiraan bukan tebak-tebakan bukan dhann bal wahyan minhu bahkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala amran min indihi perintah dari sisinya yang aku bacakan ini keharaman yang benar-benar dari Allah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama? Allah tusyriku bihi syai'an. Yang pertama, jangan syirik. Karena fil kalami mahdufan. Seakan-akan dalam kalimat ini ada sesuatu yang mahduf, sesuatu yang tidak tersebut tapi terpahami. Tidak tersebut tapi terpahami. Tidak tersurat tapi tersirat. Dalla alaihi Dari mana tahunya? Kalau ada yang tersembunyi tetapi terpahami dari konteks kalimatnya. Seakan-akan Allah berkata, aku wasiatkan pada kalian agar jangan syirik. Kenapa ada kata aku wasiatkan pada kalian agar jangan syirik? Karena diakhiri dengan kalimat dalikum wasakum. Demikianlah kami wasiatkan. Berarti di awal seakan-akan aku wasiatkan pada kalian agar jangan syirik. Ikhwan ibn a'azakumullah mengingatkan pada ayat yang mana? Pada ayat yang sebelumnya. Wa rabbuka. Ternyata makna qadha juga wassa rabbuka. Aku wasiatkan kata Allah. Rabb kamu mewasiatkan. Berarti tauhid mengesahkan Allah dalam ibadah dan menghilangkan kesyirikan-kesyirikan adalah wasiat Allah. Pesan dari Allah Subhanahu wa taala.